as-sa'ilin Ini adalah kajian ke-9 <coughs> dari kitab Ad-Da wa Dawa Insyaallah kita akan melanjutkan halaman ke 33 Ada kan di situ? Hah? Halaman 33 dari kitab Ad-Da wa Dawa insyaallah taala. berapa halaman lagi tinggal berapa halaman ya? masih lama ya masih banyak sembilan Oke, Bismillahirrahmanirrahim Jika demikian Doa merupakan salah satu Faktor penyebab Yang paling kuat Apabila apa yang diminta dalam doa Ditakdirkan terjadi dengan sebab doa tersebut Maka tidak benar jika dikatakan bahwa doa itu tidak ada faedahnya. Sebagaimana apabila dikatakan bahwa tiada faedah dari makan, minum, serta segala bentuk aktivitas dan perbuatan. Tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa. Seperti di sini dikatakan oleh Imam Ibnu tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa. Berarti kita membutuhkan sebab untuk uh, mengadakan suatu har realisasi dari suatu harapan. Nah, itu yang paling bermanfaat dalam merealisasikan harapan tersebut adalah doa, kemudian usaha. Jadi yang paling pertama sebenarnya di antara doa dan usaha itu mana yang lebih lebih bermanfaat doa sebenarnya. Lebih bermanfaat adalah doa dibandingkan usaha. Namun tetap harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Makanya kata sini tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa dan tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan melebihi doa. Ya. Ini signifikasi doa. Berarti paling bermanfaat ya dan paling cepat. Para sahabatlah yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya serta paling memahami ajaran agamanya dari kalangan umat ini. Oleh sebab itu, mereka adalah orang yang paling baik dalam berdoa dan paling teguh dalam melaksanakan syariat-syariatnya maupun adab-adabnya dibandingkan dengan selain mereka. Ya. Itulah para sahabat. Dahulu contohnya Umar bin Al-Khattab memohon pertolongan atas musuhnya dengan doa. Bahkan ia menganggap doa sebagai tentara yang terhebat. Doa itu sebagai tentara yang terhebat. Ya sebagaimana dikatakan doa adalah senjata, maka doa juga adalah tentara yang terhebat. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak." Ya. Kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak, tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Umar juga berkata, sesungguhnya yang aku pentingkan bukan pengabulan tetapi doa dan permohonan itu sendiri ya karena kalau misalnya kita berdoa itu sudah sudah mencukupi sebenarnya di sini Umar bin Al Khattab berkata, aku tidak mementingkan itu bukan yang paling aku pentingkan itu pengabulan bukan. Karena apa? Karena nggak mencari hasil. Maksudnya nggak nggak mentargetkan apa-apa dari hasil melainkan benar-benar menyerahkan kepada Allah kalau saya berbuat ini pasti akan dikabulkan itu pasti. Jadi Umar bin Al-Khattab mengatakan kalimat ini karena yakin bahwasanya pasti akan ada pengabulan. Pasti akan ada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sesuatu itu sudah pasti, maka tidak usah direpotkan. Ya. Melainkan yang paling dipentingkan adalah bagaimana dia berdoa. Ya. Apabila kalian berdoa, maka pengabulan akan ada bersamanya. Itu kata Umar. Ya, jadi kalau misalnya kita berdoa, kita harus yakin bahwasanya akan ada pengabulan. Kalau kalau tidak yakin, ya itu berarti kan sesuai dengan firman Allah, eh, sesuai dengan firman Allah sebagai hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi. aku, aku sesuai dengan apa yang hamba persangkakan terhadap diriku ya kalau misalnya kurang atau ragu ya ragu-ragu ya nah maka Allah pun juga tidak akan memberinya dengan mudah enggak tapi karena orangnya ragu-ragu ya nggak usah nggak usah diberi jadi pengabulan itu seperti korinnya doa berarti setiap doa dikabulkan doa dikabulkan doa dikabulkan itu harus meyakini seperti itu Seorang penyair mengambil makna ini lalu menyusunnya dalam bentuk syair. Ia berkata, "Laulam turid naila ma arju wa atlubuh min judi kaffayka ma awwattani talaba." Jika engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak membiasa, membiasakanku untuk meminta. Barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Syuf di sini lihat kalimat ini kuat ini. Kalimat yang sangat kuat. Barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Kenapa begini? Karena tidak semua orang itu berdoa. Tidak semua tulab, tidak semua ulama, tidak semua yang benar-benar punya harapan itu berdoa. Enggak. Tidak semua orang ingat agama itu berdoa. Jadi berdoa itu urusan ilham. Ya kita kita benar ingat Allah, kita kita percaya misalnya. Kita benar-benar percaya bahwasanya Allah itu adalah pengabul doa dan maha mampu. Tapi nggak banyak dari kita yang meminta langsung kepada Allah, melainkan hanya sekadar berharap dan meyakini. Udah gitu aja, tapi nggak meminta. Makanya orang yang diberi ilham oleh Allah untuk mengangkat tangannya kemudian berdoa benar-benar itu berarti apa? Berarti sesungguhnya Allah sedang ingin mengabulkan harapan dia, permintaan dia. Ya. Ya jadi nggak semua orang itu rela kayak gini, nggak semua orang, nggak semua orang kayak gini. Ya, tapi semua orang punya harapan. <coughs> nah, orang-orang yang Allah beri ilham di kalbunya untuk mengangkat tangan dan berdoa kepadanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan apa? Menginginkan supaya permohonannya atau atau harapannya ini akan dia, dia realisasikan. Ya. Makanya kita juga meminta kepada Allah hidayah dan taufik dan kekuatan untuk bisa berdoa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Udu'uni astajib lakum Berdoalah kepadaku Niscaya akan aku perkenankan bagimu Yaitu Niscaya akan aku jawab untukmu Wa idha sa'alaka ibadi anni Fa inni qarib Ujibu da'watad da'i idha da'an Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Wahai Muhammad tentang aku Maka sesungguhnya aku adalah dekat Dekat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk. Dan juga dekat adalah uh, al-qarib adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat ini, fa inni Allah Subhanahu wa taala itu Maha dekat sehingga memang Allah tak Maha tahu. Namun zat Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy tetap. Dan itu tidak menafikan ya kedekatan Allah dengan kita. kedekatan Allah dengan kita itu tidak ternafikan dengan kenyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara zat di atas arsy. Ya. Dan kita tidak perlu berkecimpung jauh-jauh dalam masalah ini apalagi sampai mengkiaskan Allah taala dengan dengan makhluknya. Kemudian sampai kemudian menafikan sifat dekat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dari kaum muslimin kayak gitu. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dikabulkan. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya dia akan murka padanya bayangkan ini. Tidak meminta aja dia akan murka. Ya. Sekarang manusia kalau diminta-minta akan sebel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jika diminta-minta itu akan semakin suka. Ya. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Maka jika kita mengetahui itu, maka hendaklah kita memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salaf di antara kaum salaf, kaum salaf mereka, kaum salaf mereka meminta apapun kepada Allah bahkan untuk barang yang remeh seperti sendal. Ya. Sendal jepit. Itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita banyak sekali hal yang kita inginkan dari benda ataupun makna maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa ridho Allah terletak pada permohonan dan ketaatan kepadanya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa ridho Allah itu terletak pada perbuatan kita ini. Kita memohon apa enggak, kita meminta apa enggak, kita taat apa enggak itu. Nah, jika Allah ridho, maka seluruh kebaikan itu akan berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap bencana dan musibah itu terjadi karena kemaksiatan kepada Allah dan murkanya. Jadi musibah kemaksiatan itu kan bima kasabat aidikum. Disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Kebalik. Jika Allah ridho ya. Jadi jika Allah meridhoi dan menyukai muslim seorang muslim maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menganggap semua kebaik semuanya semua hal itu baik dalam diri muslim itu jika dia mendapatkan kebaikan maka itulah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala jika dia mendapatkan ujian maka ujian itu untuk penggugur dosanya jadi itu jika Allah ridho jika Allah ridho pada seorang pada seorang mukmin muslim tetapi jika Allah murka pada seorang pada seseorang baik dia muslim ataupun lebih-lebih kafir, maka semuanya tidak ada yang benar bagi orang kafir itu. Ya. Maksudnya, jika orang kafir itu mendapatkan kebaikan, maka itu istidraj. Jika orang itu mendapatkan keburukan atau musibah, maka itu adalah musibah. Ya. Jadi nggak ada yang baik kalau untuk orang kafir dan orang yang kufur nikmat. Imam Ahmad menyebutkan sebuah asar dalam kitab Az-Zuhud. Ya. Aku adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku. Jika aku ridho, maka pasti aku memberkahi. Dan keberkahanku tidaklah ada batasannya. Jika aku murka, niscaya aku akan melaknat. Dan bahwa laknatku sampai keturunan yang ketujuh. Katanya asar ini sepertinya termasuk Israiliyat Allahu a'lam tapi malahnya benar bahwasanya jika Allah ridha Allah akan memberkati kita ya kalau seseorang itu sukses berkah hidupnya itu ketahuilah Allah meridhoi dia dan bisa juga ridho dia kenapa kenapa sukses sebagian orang sukses itu bisa jadi karena karena berbakti pada orang tua ya karena berbakti pada orang tua maka Allah memberkati dia ya karena Allah meridhoi dia dan Allah ridho dia karena karena ridho orang tua ya dan bisa jadi orang itu kualat pamali itu karena uh, karena berbuat buruk pada orang tua bisa jadi ya ya kemudian baik akal nas syariat fitrah maupun pengalaman umat-umat terdahulu dengan perbedaan jenis agama dan keyakinan mereka semuanya telah menunjukkan bahawa mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam mencari ridha-Nya dan berbuat baik kepada makhluk merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Jadi apa di sini hablum minallah dan hablum minannas. Barang siapa yang menjaga keduanya, hablum minallah dan hablum minannas, maka itu akan mendatangkan segala kebaikan dan keindahan hidup. Makanya dikatakan oleh Rasulullah untuk melengkapi ya, untuk melengkapi dua-duanya, malam yashkurinas, lam yashkurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih dan tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa saya dalam Islam itu tidak cukup hablum minallah melainkan harus dibalance juga dengan hablum minanas. Baik lebih-lebih ke orang tua, saudara, orang terdekat, rekan sejawat, teman kerja dan lain-lain. Ya, jadi jika seseorang dekat pada Allah saja tapi dia tidak bagus hablum nasnya, maka ketahuilah ada orang muflis ya dia berpuasa, dia sholat, itu kan dekat takarub kepada Allah. Tapi ternyata hidupnya itu mencaci fulan, mencaci fulana, menggibahi fulan, menggibahi fulana. Hak-hak manusia itu dirampas. Maka dia adalah penghuni neraka. Nah, ini. Yang penting. Makanya hablum minannas itu jangan kira tidak penting. Yang penting hablum minallah. Ya benar hablum minallah itu penting sekali. Tetapi hablum minannas itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berbuat baik kepada manusia juga, terutama orang tua dan juga orang tua terhadap anaknya. Nah, sementara kebalikan dari semua hal ini merupakan penyebab terbesar yang akan mendatangkan segala keburukan. Kalau misalnya kita mempunyai hablum minallah, namun hablum minannasnya sangat minim, maka benar-benar akan ada banyak sekali keburukan yang akan menjangkiti kita. Ya. Seorang alim yang dekat kepada Allah dari segi ibadah namun luar biasa dari segi akhlak atau dari segi tingkah lakunya itu sangat merugikan manusia dan menzalimi manusia maka ketahuilah banyak sekali kerugian pada dirinya keburukan pada dirinya dan juga sebaliknya, seseorang yang berakhlak mulia, seseorang yang berakhlak mulia ya kepada masyarakat manusia, namun dia kepada Allah tidak menunaikan hak-hak Rabbul Alamin, maka hidupnya akan didatangkan padanya keburukan-keburukan. Tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah dan menolak murkanya seperti halnya menghadirkan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya serta berbuat baik kepada makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya dengan amal perbuatan. Kebaikan dan keburukan akhirat itu tergantung amal perbuatan di di dunia. Ya. Sebagaimana keterkaitan antara balasan ya dengan syarat kejadian dengan alasan dan akibat dengan sebab. Harus ada itu. <coughs> Jadi jika ada balasan mesti ada syaratnya sebelumnya. Jika ada kejadian harus ada alasan dan jika ada akibat pasti ada ada sebabnya. Begitu juga dengan maksud surga atau neraka itu pasti ada amalan yang menyebabkannya masuk surga atau neraka. Allah. a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini dapat dijumpai pada lebih dari seribu tempat di dalam Al-Quran. Bayangkan. Hal ini dapat dijumpai pada lebih dari seribu tempat di dalam Al-Quran. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan terjadinya balasan dengan hukum alam dan perintah syari. Ya hukum alam berarti di sini hukum alam ya hukum alam yaitu bersifat qadari. Perintah syar'i maksudnya hukum syar'i. Ya. Yang setimpal dengannya seperti dalam firman Allah فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ini masih ada tadi ada dua bukan? Ah, tadi ada dua. Oh, antum nggak punya? Oh, sebelumnya nggak punya, belum punya. Oke. Okay. Nah, lihat di sini hukum alam. Ya. Setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Wa falamma asafuna taqamna minhum maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Itu sebabnya dan akibatnya. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا Adapun orang-orang laki-laki maupun perempuan as-sariq laki-laki wasariqah yang perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan yaitu sebab dan akibat sekarang ada beberapa karakter di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali karakter di sini إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائبين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Sungguh laki-laki dan perempuan yang muslim laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sebab dan akibat. Sebabnya sifat-sifat ini. <coughs> Iman, Islam, taat, kemudian benar, jujur, sabar, khusyuk, bersedekah, bersaum, eh, menjaga farusnya, kemudian ingat kepada Allah banyak-banyak. Itu sifat-sifat yang menjadi sebab dan akibatnya adalah dua hal ampunan dan ganjaran yang besar, ampunan dan ganjaran yang besar. Ayat yang semisal dengan apa yang disebutkan di atas jumlahnya sangat banyak dalam Al-Quran. Kadang pula Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan pola ya, kalimat syarat dan jawabannya, syarat dan balasannya. Seperti firman Allah إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم jika kamu bertakwa kepada Allah nah ini berarti syarat ya jika syarat kamu bertakwa kepada Allah syaratnya kamu bertakwa dulu kepada Allah apa kemudian balasannya dia akan memberikan furqan Furqan itu kemampuan membedakan antara al-haq dan al-batil. Kenapa banyak tulabul ilm mereka terjerumus dalam bid'ah, mereka terjerumus dalam kesesatan, dalam hizbiyah itu karena mereka tidak Allah berikan pada mereka furqan. Allah berikan pada mereka ilmu tapi tidak diberikan kepada mereka furqan. Jadi ilmu dengan furqan itu harus ada. Bukan hanya sekadar ilmu. Namun kadang ada orang Allah berikan pada mereka itu furqan Pembeda antara hak dan batin namun tidak memiliki ilmunya. Nah, kan kadang ada tuh. Orang awam tapi dia tahu ini salah, ini salah, tapi dia nggak tahu bagaimana cara menuturkan bahwa saya ini salah. Dia nggak tahu dalilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukinya Furqan. Ya. Nah, orang yang bertakwa akan Allah berikan Furqan, pembeda antara hak dan batin. Nah, ini berarti ada isyarat dalam ayat ini orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan dan sudah dibilang begini begitu tapi tetap ngeyel seperti tidak bisa membedakan antara hak dan batil itu menunjukkan dia itu sebenarnya nggak bertakwa itu akibat dari tidak bertakwa mafhum mukhalafah dari ayat ini jika seseorang tidak bertakwa, maka Allah tidak akan memberikannya itu furqan. Walaupun dia berilmu ya. Tetapi jika seseorang itu bertakwa, namun dia ilmunya sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia furqan itu. Ilmunya sedikit, namun Allah akan memberikan dia furqan. Karena apa? Karena dia bertakwa. Nah, ini surat furqan yaitu pembeda antara al-haq dan batil itu penting sekali. Karena tanpa itu tujuan tak akan sampai. Ya, seperti kita berjalan jauh, kemudian kita tidak bisa membedakan antara jalur A dan jalur B. Ya. Nah, barang siapa yang tidak bisa membedakan itu, dia akan ter berpotensi akan tersesat gitu kan. Ayat Furqan itu penting. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dia menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosamu. Atau ayat semisal eh, mana nih? Kemudian ayat berikutnya Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Nah ini syarat. Syarat ya. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ini adalah balasannya ya jazanya jawaban terhadap syarat tadi syaratnya ada tiga kalau mereka itu udah bertaubat masuk uh, uh, bertaubat kemudian uh, melaksanakan sholat menunaikan zakat nah maka mereka adalah muslim ya fa ikhwanukum mereka saudara-saudaramu seagama maka yang sebagian ulama mereka mengkafirkan orang yang tidak menunaikan zakat yang menentang zakat sebagian ulama iya Baik. Kemudian ayat berikutnya وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di, di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Nih, berarti syaratnya berjalan lurus di atas agama Islam, maka kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup serta ayat-ayat lain yang semisal dengannya. Terkadang dengan penyebutan huruf lam ta'lil, huruf lam yang menerangkan alasan ataupun sebab. Seperti firman Allah Ta'ala, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ya, liyadabbaru. Liyadabbaru. Lam di sini lam at-ta'lil lam at-ta'lil. Juga lam dalam yatadzakkara lam at-ta'lil. Itu untuk apa? Menerangkan alasan ataupun sebab. Jadi alasannya agar mereka menghayati ayat-ayat Allah. Dan alasannya kedua agar orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ya. Jadi ini namanya lam at-ta'lil. Kemudian berikutnya لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا lam تعلن lagi agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas atas perbuatan kamu. Terkadang dengan penyebutan lafal bukan ki, bukan ki. Ini salah ini terusnya. Kai nggak ada ki seperti kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum agar harta itu nah kai itu artinya agar sama untuk mana alasan juga kai bermakna agar agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ini surat al-hasyr itu maksudnya apa maksudnya harta bekas rampasan perang itu itu bagi-bagikan juga untuk lil fuqara wal masakin ya untuk para fuqara dan masakin supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu terkadang dengan penyebutan huruf ba sababiyah nah ini menunjukkan huruf-huruf ini itu penting dalam Al-Qur'an lam ta'ril kai ba untuk menunjukkan sababiyah itu hal-hal seperti ini itu kita bahas dalam tafsir Al-Isar hari Sabtu biasanya atau hari Minggu ya hari Ahad seperti firman Allah zalika bima qaddamat aydikum demikian itu disebabkan oleh nah disebabkan oleh itu terjemahan dari bi jadi satu satu huruf saja itu bisa berarti disebabkan oleh dalam Indonesianya jauh banget ya nah kemudian bima kuntum ta'malun kemudian ya dengan sebab dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan itu maknanya. Dengan sebab b di sini artinya dengan sebab atau disebabkan oleh apa yang kalian kerjakan. Juga bima kanu yaksibun. Dengan sebab apa yang telah apa yang mereka telah mereka kerjakan. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله yang demikian itu disebabkan nah ini lagi disebabkan mereka itu kufur dengan dengan ayat-ayat Allah disebabkan mereka itu kufur dengan ayat-ayat Allah terkadang juga dengan menyebutkan maf'ul li ajlih maf'ul li ajlih itu artinya objek kalimat li liajli yang berfungsi menunjukkan untuk apa alasannya maf'ulun lah atau maf'ulun ajli bisa bermakna bisa bisa disebut maf'ulun lah bisa disebut maf'ulun liajli secara lahiriah maupun tersembunyi seperti firman Allah farajulun wa imra'atan mim ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka bolehlah seorang saksi seorang laki-laki saja dan dua orang perempuan. Karena dua perempuan sebanding dengan dengan satu laki-laki dalam persaksian. Ya di antara orang-orang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika satu orang itu lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hutang. Berkaitan dengan ini ayat dain ya. Ayat hutang. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian ayat lain أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Kami lakukan yang demikian itu Kami lakukan demikian itu di sini kalimat antakulu yaumul qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Antakulu di sini semuanya adalah maf'ulun li ajlih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala melakukannya supaya kalian tidak mengatakan di hari kiamat sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hari kiamat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala peringatkan mereka terus tentang hari kiamat dalam Al-Qur'an Dalam kitab-kitabnya. Juga kalimat ayat berikutnya أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا kami turunkan Al-Quran itu nah maf'uli ajli habis itu agar kalian tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami melainkan kepada kami juga ya. maksudnya sesuatu yang dibenci jika kalian mengatakan demikian taib langsung kita berikutnya pernah juga Allah menyebutkan dengan huruf fa fa bermaksud sebabiyah ya so fa di sini juga ada makna khusus ya huruf fa yang menjelaskan sebab akibat seperti firman Allah Subhanahu wa taala فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها namun mereka mendustakannya fa di sini lihat sebabnya sebabnya mereka mendustakannya dan menyembelihnya karena itu Rob membinasakan mereka karena dosanya lalu diratakannya dengan tanah <coughs> kemudian juga فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Di sini fa yang pertama ini itu fa sababiyah. Fa menunjukkan sebab. Dengan sebab mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka. Maka Allah pun menyiksa mereka dengan siksaan yang teramat keras. Di sini fa yang pertama fa asau, fa-nya itu adalah fa sababiyah, ya bukan dengan fa'akhadhahum beda kemudian fakadzabuhuma fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin maka mereka mendustakan keduanya nah ini fakadzabuhuma itu fa dalam fakadzabuhuma itu yang disebut fa sababiyah ya fakanu minal muhlakin sebab itu mereka termasuk orang yang dimanaskan berarti sebabnya adalah mendustakan keduanya maka karena itulah mereka mendapatkan kebinasaan terkadang dengan pelafalan lama ya yang menerangkan ganjaran seperti firman Allah falamma asafuna taqamna minhum maka ketika mereka membuat kami murka kami hukum mereka oh ya maka ketika lama di sini lama menerangkan ganjaran. Ketika mereka membuat kami murka, nah, di sini sebabnya apa? Sebabnya adalah membuat kami murka. Maka kami pun menghukum mereka. Kadangkala dengan penyebutan lafal inna. Banyak sekali ini penyebutan lafal. Serta kata yang menjadi objeknya isim. Kata benda dan khobar menjadi objeknya itu isim kata benda dan khobar gimana ini nah inna itu kan punya punya isim dan punya khobar ya kan ada khobar ada isim inna ada khobar inna nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innahum kanu yusari'una fil khairat sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan Nah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Kemudian firman Allah tentang kebalikan dari sifat orang yang tadi. Orang-orang yang tadi, orang yang tadi itu selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Kalau ini innahum kanu qauma su atau qauma sau fa'aghraqnahum jami'a. Ini inna ya, kemudian hum isim inna. Kanu qauma sau Nah ini semua adalah khobar untuk inna. Isim dan khobar inna ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebab terjadinya akibat aghraqnahum jami'a. Aghraqnahum ajma'in. Yaitu sebabnya mereka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka semua. Terkadang dengan penyebutan lafal laula yang menunjukkan keterkaitan dengan apa yang disebutkan sebelumnya dengan yang sesudahnya seperti firman Allah falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit ini nabi siapa Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam. Jadi laula laula menunjukkan keterkaitan dengan apa yang disebutkan sebelumnya dengan yang sesudahnya. Terkadang dengan penyebutan lafal lau yang menerangkan syarat bisa. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Seandainya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Nah, ini semua ini semua menunjukkan keterkaitan dari kalimat-kalimat itu, keterkaitan satu sama lain dengan beragam macam dengan beragam macam uh, bentuknya dan hurufnya dan lafalnya dan frasenya, ya. Baik, di sini kita akan dua paragraf lagi. Secara umum, Al-Qur'an dari awal hingga akhir mengaitkan secara jelas antara susunan ganjaran kebaikan dan keburukan. Juga hukum alam dan hukum syar'i dengan sebab. Ya umumnya Al-Qur'an itu mengaitkan secara gamblang. Bahwasanya susunan kebaikan, keburukan, balasan, pahala, hukum alam syar'i itu selalu ada ada sebabnya. Ya. Bahkan dijelaskan pula hubungan antara hukum di dunia dan di akhirat serta berbagai maslahat dan kerusakannya dengan amalan dan sebab. Barang siapa yang memahami masalah ini dan mencermatinya dengan seksama, niscaya ia akan mendapatkan manfaat yang tiada terkira. Namun orang yang hanya sekadar menyandarkan diri kepada takdir karena kebodohan, kelemahan, kelalaian, dan kealpaan dirinya, maka tawakalnya ini hanyalah merupakan kelemahan dan kelemahannya berbuah berubah menjadi tawakal. Jadi tawakal versi dia itu sebenarnya adalah kelemahan dan kelemahan dia itu di dikofri dengan bungkusan tawakal ya. Baik, jadi insya Allah sampai sini aja dulu kajian ada wadawa. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pada semester depan, musim depan, season 2.